Dan ini merupakan majlis-majlis zikir yang di dalam hadis yang sangat banyak diutarakan fadilahnya. Ini merupakan majlis-majlis ilmu yang mana para sahabat selalu berburu majlis ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syuhbah bin Ajjaj salah seorang tabi'in mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang berlari kencang dan cepat kecuali hanya salah satu di antara yang dua talibul ilm seorang yang pergi menuntut ilmu au majnun atau orang gila di zaman Syuhbah bin Hajjaj asal ada orang yang berlari hanya satu di antara yang dua. Kalau bukan dia talibul ilmi yang bersegera agar dapat di saf pertama dan mendengar jelas hadis-hadis yang dibacakan oleh guru-gurunya atau dia adalah orang yang sudah tidak waras berlarian ke sana kemari. Dan ini disebabkan karena kaum muslimin mengerti fadilah ilmu yang tiada tandingannya sedikit pun walau dibandingkan dengan harta benda sekalipun. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menampilkan lebih daripada 40 sisi positif kelebihan sebuah ilmu dibanding harta. Lebih daripada 40. Sayang kitab ini belum terbit dalam edisi Indonesia. Karena dia terdiri dari tiga jilid dan kitab-kitab bahasa Arab yang lebih daripada dua jilid itu sulit untuk diterjemahkan dan diterbitkan oleh para penerbit berhubung pasarannya yang sangat kecil. Jadi di sana kita temukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berbicara keunggulan ilmu dibanding harta lebih daripada 40 poin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita masih di dalam bab barang siapa bab yang masih dalam bab yang sebelumnya barang siapa yang meninggal di dalam tauhid maka dia pasti akan masuk Sorga. Dan hadis yang kita baca sekarang adalah perkataan Imam Muslim Haddatana Qutaybah ibn Sa'id Qala ليس Lais an عجلان Ajlan an Muhammad ibn Yahya bin Habban an Ibn عن an Sunabuhi an Ubadah ibn Samid radhiyallahu an. Jadi hadis berasal dari seorang sahabat bernama Abadah ibn Samid radhiyallahu taala an. Guru Imam Muslim Qutaibah bin Sa'id Abu Raja kunyahnya Abu Raja dan ini satu-satunya nama di dalam ilmu rijal, satu-satunya nama yang memiliki nama Kutaibah. Hanya satu-satunya nama. Kita buka buku rijal hadis, buku-buku yang berbicara tentang perawi-perawi hadis hanya ketemu satu orang yang bernama Kutaibah. Ini dia, Kutaibah bin Sa'id. Jadi beliau termasuk al-wahdan. Dalam ilmu hadis dinamakan al-wahdan. Hanya orang yang satu-satunya. Jadi di antara satu-satunya yang bernama Kutaibah hanya beliau sendiri. Jadi kalau ada perawi hadis dikatakan Imam Kutaibah mengatakan hanya Kutaibah bin Said karena tiada duanya. Maaf sekali lagi dalam ilmu hadis. Rijal tentang ilmu ilmu hadis bukan biografi secara umum. Kalau biografi secara umum akan ditemukan kutaibah-kutaibah yang lain. Akan tetapi dalam kutaibah perawi hadis hanya beliau sendiri. Dari gurunya Laif bin Sa'ad. Dari Ibn Ajlan. Ibn Ajlan namanya Muhammad Ibn Ajlan. Dan setiap orang yang mendengar suatu hal yang aneh terjadi pada Muhammad bin Ajlan, dia tidak akan pernah lupa nama Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan dalam biografinya berada dalam kandungan ibunya lebih dari tiga tahun. Bahkan sebagian riwayat mengatakan empat tahun. Muhammad bin Ajlan berada dalam kandungan ibunya. Sering orang kalau sudah disebutkan salah satu keanehan yang terjadi pada Muhammad bin Ajlan jarang orang lupa. Asal ada orang di atas tiga tahun orang akan langsung sampai kepada nama Muhammad bin Ajlan. Dia seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Habban, An Ibn Muhairiz, An Sunabuhi dan ini ada empat orang tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Ibn Habban juga seorang tabi'in. Kemudian dia meriwayatkan dari gurunya Ibn Muhairis seorang tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Sunabuhi juga seorang tabi'in. Jadi empat orang tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain. Tentunya yang kecil ke yang besar, yang besar sampai kepada Sonabuhi. Sonabuhi di dalam biografinya ulama mengatakan kada an yakuna Hampir-hampir dia itu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berangkat dari daerahnya hampir sampai di perbatasan kota Madinah Rasulullah meninggal dunia. Ini Sonabuhi. Seorang tabi'in yang di dalam biografinya dikatakan oleh para ahli sejarah kada an yakuna sahabian hampir-hampir dia ini menjadi seorang sahabat karena sampai di Juhfa Juhfa itu sangat sedikit lagi sampai ke kota Madinah Rasulullah meninggal dunia datang berita Rasulullah meninggal dunia dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu annahu qala bahwasanya dia berkata, yang berkata as-sanabuhi. Berkata sanabuhi, dakaltu alaihi wa huwa fil maut." Saya masuk kepadanya, masuk kepada Ubadah bin Samit wa huwa fil maut. Sementara dia sedang dalam kematian. Masuk sedang dalam kematian, sudah hampir mendekati ajal. itu Maka saya menangis kata Sanabuhi Faqal maka berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu an mahlan lima tabki. Tahan. Kenapa kamu menangis? Fawallahi maka demi Allah la inistushhidtu la ashhadanna laki. Seandainya saya diminta untuk bersaksi untuk dirimu, maka saya akan bersaksi untuk dirimu. Wala in syuffi'tu la ashfa'anna lak Seandainya saya diberikan izin untuk memberikan syafaat, saya akan memberikan syafaat untukmu. Wala ini stata'tu la anfa'annak. Seandainya saya sanggup, saya akan berikan kamu manfaat. Tsumma qal. Kemudian Ubadah bin Samit berkata, "Ma min hadisin." Tidak ada lagi sebuah hadis. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun yang di dalamnya di dalam hadis tersebut ada kebaikan untuk kalian illa haddatstukumuhu kecuali saya sudah hadiskan kepada kalian saya sudah beritakan kepada kalian hadis tersebut saya sudah sampaikan illa hadisan wahida kecuali satu hadis wa sawfa uhaddithukumuhu al yawm dan saya akan sampaikan kepada kalian, saya akan berikan hadis ini kepada kalian pada hari ini. Waqad qad uhita nafsi. Dan sungguh saya merasa sudah saatnya saya sakratul maut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah haramallahu alaihi nar. Allah haramkan untuknya api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis rahimakumullah. Satu lagi hadis yang berbicara tentang keutamaan dan fadilah tauhid bagi orang-orang yang betul-betul mengimplementasikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita sudah dengarkan bahwasanya barang siapa yang bersaksi tentang la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Allah haramkan untuknya neraka. Kembali kita kepada kaidah bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang diikuti oleh lisan, diikuti oleh hati dan diikuti oleh anggota anggota badan. Karena seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini harus dikembalikan kepada kaidah umum bahwa setiap orang yang bertauhid boleh jadi dia berbuat dosa dan dosa itu boleh jadi menuntun dia untuk sampai ke neraka Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih ada kemungkinan ingin mengadab hamba yang berdosa. Yang di dalam hal ini kita kenal dengan istilah usatul muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid, yang tauhidnya benar, akidahnya benar, akan tapi berbuat maksiat. Kita kembalikan kepada hadis-hadis yang menerangkan bahwa itu harus diimplementasikan. Di tuntutan-tuntutan daripada la ilaha illallah harus dilaksanakan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa la ilaha illallah adalah merupakan kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah sebuah kunci daripada pintu surga, akan tetapi setiap kunci harus mempunyai gigi-gigi agar pintu tersebut bisa terbuka dan gigi-gigi kunci ini adalah amalan. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berbuah kepada amalan di mana amalannya benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia akan hindari Seluruh yang bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia akan hindari. Terjerumus satu dan dua sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tidak pernah lekang dari yang namanya khilaf, itu suatu hal yang bisa dihapus dengan taubat. Kita kembali baca dari awal karena kita ada ambil beberapa poin daripada hadis e, pembicaraan Ubadah bin Samit. Ketika Umadah bin Samit sedang dalam menghadapi hampir menghadapi kematian. Jadi hadis ini di akhir-akhir hidup Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Datang muridnya As-Sunabuhi melihat keadaan Ubadah bin Samit yang tidak diceritakan di sini mungkin beliau sakit parah atau bagaimana sehingga membuat Ubadah As-Sunabuhi menangis. Ubadah bin Samit malah menasihati, "Mahlan lima tabki." Masih ada kesempatan seorang sahabat untuk menghibur saudaranya sesama muslim. Padahal di sini yang sakit siapa? Ubadah bin Samit. Akan tetapi, keadaan yang seperti ini, keadaan orang yang hampir dalam sakratul maut, sebagaimana lumrah kita ketahui, orang lemah. Orang berada dalam situasi yang dia akan memikirkan dirinya dirinya sendiri. Tapi Ubadah bin Samit masih sempat menghibur saudaranya Muslim. Muridnya dalam hal ini adalah Sunabuhi. Lima tabki, kenapa kamu harus menangis? Dan dia hibur. Wala ini stushitul asyadan nalak. Seandainya saya diminta untuk bersaksi untuk dirimu, kalau ada hajat, saya diminta untuk memberikan kesaksian atas dirimu bahwa kamu orang yang benar segala macam, saya akan bersaksi untuk dirimu. Wala in syufi'tu nalak. Kalau saya diminta untuk memberikan kamu syafaat, pertolongan, saya akan berikan itu kepadamu. Wala ini stata'tu itulah anfa'annak. Seandainya saya mampu untuk memberikan kamu sebuah manfaat, saya akan berikan kamu sebuah manfaat. Lihat. Dan ini hanya dicapai oleh orang-orang yang mempunyai kadar keimanan yang level kelas tinggi. Di mana pada saat dia sendiri membutuhkan sesuatu yang harus dia pikirkan, sesuatu yang harus dia cemaskan, masih ada kesempatan untuk memberikan menghibur orang lain. Ada dua cerita yang bisa kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama di zaman para sahabat, yang kedua di zaman imam mutaakhirin. Di zaman para sahabat, cerita yang paling masyur adalah cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Umar bin Khattab kita kenal dalam biografi beliau ketika beliau sudah ditusuk oleh khanjarnya Abu Lu'lu'ah. Jadi beliau kita kenal ditusuk dengan dengan khanjar, pisau yang disediakan oleh Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar bin Khattab. Pada saat beliau sedang dalam keadaan kritis, ada seorang pemuda masuk. Dan pemuda ini masuk dengan kain yang isbal di bawah mata kaki. Ketika dia hendak pulang, kelihatan oleh Umar bin Khattab pemuda ini Isbal dipanggil oleh Umar bin Khattab. Sudah pergi dia disuruh balik. Ketika pemuda itu balik, apa kata Umar bin Khattab? Ya bunayya, irfa' thawbak fa innahu anqali thawbik wa atqali rabbik. Wahai anakku kata Umar, tinggikan lagi pakaianmu. Sesungguhnya dia akan lebih bersih untuk pakaian lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Unzuru. Umar bin Khattab dalam sakratul maut. Keadaan kritis, keadaan beliau sedang sudah ditusuk oleh khanjar, masih amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan manfaat kepada saudara selagi ma kita masih sempat untuk memberikan manfaat kepada mereka, tidak ditinggalkan oleh para sahabat. Di saat mungkin kalau itu menimpa seseorang atau mungkin salah satunya di antara kita, kita akan berpikir bagaimana ini? Bagaimana luka saya? Bagaimana? Mungkin nggak saya sembuh mungkin. Akan tetapi bagi orang-orang yang keimanannya kepada qadar dan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada level tinggi, mereka serahkan itu kepada Allah dan masih berpikir jernih dan masih bisa berbuat sesuatu selagi sesuatu masih bisa mereka kerjakan. Dan cerita yang kedua, biografi terakhir daripada eh, Imam Nasruddin Al-Albani rahimahullah bahwa Syekh Ali Hasan Al-Halabi menulis sebuah kitab kecil yang berjudul 80 hari sebelum meninggalnya Syekh Al-Albani. Saat-saat beliau sedang sakit keras. Di antara yang beliau ceritakan adalah kami ke sana seperti kata Syekh Ali biasanya kalau kita pergi ke rumah orang sakit kita yang akan menghibur orang yang sakit tapi kejadian terbalik. Syekh yang menasihati kami dan menghibur kami sehingga kami tersenyum di rumah beliau. Terbalik kejadian. Bukannya kami yang menghibur Syekh di saat beliau sedang sakit parah, tapi beliau yang bercerita kepada kami, beliau kan nasihatnya dan memberikan nasihat-nasihatnya sehingga kami kami yang dinasihati di saat beliau sedang dalam sakit parah. Itu salah satu di antara yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan di dalam kitab tersebut dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau terkenal dalam biografi beliau setiap Ramadan beliau pasti muhadarahnya di Masjid Haram Mekah Al-Mukarramah beliau selalu memberikan ceramah, pengetahuan, fikih, tauhid, ibadah, akhlak dan seluruhnya beliau fokuskan di Masjid Haram selama Ramadan dan itu rutinitas beliau Taklim beliau di kota Qasim beliau berhentikan, pindah ke kota Mekah karena orang banyak umroh ke kota Mekah dan intikaf di sana selama 10 hari terakhir. Dan itu sudah menjadi kebiasaan beliau setiap tahun sehingga tahun terakhir beliau hidup beliau masih padahal beliau sudah ceramah di atas tempat tidur. Jadi udah gak, gak sanggup lagi untuk duduk di kursi. Disediakan ruang khusus, dokter sudah menyarankan untuk tidak lagi melaksanakan majelis taklim tapi beliau tidak bisa tinggalkan itu majelis karena itu adalah salah satu majelis daripada majelis-majelisnya sorga. Beliau ceramah di sebuah kamar terbaring di atas tempat tidur. Dan di akhir malam terakhir Ramadan beliau sampaikan, mungkin ini malam terakhir kita bisa berjumpa di dalam majelis-majelis ilmu ini dan subhanallah selang berapa hari setelah Idul Fitri beliau dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa ambil faedah di dalam hal tersebut bahwa selagi kita masih bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin sesama saudara seiman dan seakidah kita berikan manfaat sejauh kita mampu tidak mengenal diri kita dan ini yang keutamaan al-ansar yang dikekalkan di dalam Al-Qur'an wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka mendahulukan saudaranya dibanding diri mereka sendiri. Padahal mereka juga dalam keadaan sulit. Sifat ini yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran menggambarkan tentang Al-Ansor yang datang muhajirin kepadanya. Kemudian mereka utamakan saudaranya muhajirin padahal mereka juga dalam keadaan. Ya ini salah satu faedah ilmiah melihat bagaimana Islam menjalin persaudaraan antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu teman dengan teman yang lain, saling memberikan faedah, saling memberikan manfaat, bahkan di saat-saat seperti yang ada di dalam hadis ini. Kemudian beliau berkata, "Sumaqal." Abadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, "Ma min haditsin sami'tuhu min Rasulullah sallam lakum fi khairun illa haddatstukumu." Tidak ada lagi satu hadis. Tidak ada lagi hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Kecuali sudah saya sampaikan seluruhnya. Tidak tertinggal lagi satu hadis yang di dalamnya ada kebaikan. Ingat, Ubadah bin Samit mengatakan yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Illa hadisan wahidat, kecuali satu hadis saja. Jadi semua hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW yang di dalamnya ada manfaat untuk umat sudah disampaikan oleh Ubadah Ibn Samit radhiyallahu taala an. Ingat ketika Ubadah bin Samit memberikan sebuah garis yang di dalamnya ada kebaikan. Pertanda suatu hadis boleh jadi tidak mengandung suatu hal yang bermanfaat untuk umat sehingga disembunyikan oleh para sahabat radhiyallahu taala an. Dan ini diberikan kaidah oleh para ulama, hadis yang tidak mengandung amal atau tidak mengandung hukum. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang di dalamnya tidak ada sedikit pun amalan yang bisa diambil. Atau hadis yang di dalamnya tidak ada pun satu hukum yang bisa dipetik daripada hadis tersebut. Itu disembunyikan oleh para sahabat, tidak disampaikan. Apa contohnya? Ulama memberikan contoh Rasulullah berbicara tentang fitnah yang akan timbul di kalangan umat. Kalau ini disampaikan, para sahabat memprediksi umat belum sanggup untuk memikirkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Dan hadis ini kalau disampaikan karena dia tidak siap, tidak bisa menerima, belum siap untuk menerima, tidak disampaikan. Dan yang hadis yang seperti ini masyhur, sebagian tidak disampaikan oleh para sahabat. Dan yang seperti ini diambil faedah, diambil kesempatan oleh Syiah, kaum Syiah untuk menuding para sahabat banyak menyembunyikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada hadis Nabi yang tidak disampaikan oleh para sahabat, akan tetapi dalam faedah yang seperti yang kita katakan tadi diikat. Berbicara tentang fulan akan membunuh si fulan, fulan akan membunuh si fulan, apa gunanya disampaikan? Yang di dalamnya tidak ada faedah amal atau faedah hukum. Bahkan itu mungkin akan menimbulkan fitnah. Bahkan itu mungkin akan menimbulkan fitnah. Yang seperti ini, fitnah-fitnah yang terjadi disampaikan oleh Rasulullah, betul, sebahagian yang tidak disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, tapi tidak yang tadi, yang mengandung hukum, yang mengandung fikih, yang mengandung akidah, yang mengandung manfaat, ini dalamnya ada amalan, pasti akan disampaikan semuanya seperti ini. Lihat. Tidak ada lagi hadis yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian kecuali saya sampaikan. Melainkan satu hadis tinggal lagi yang masih belum saya sampaikan. Beliau sampaikan di akhir hayatnya. Beliau sampaikan di akhir hayatnya karena yang seperti ini seorang yang berilmu dituntut untuk tidak menyembunyikan ilmunya. Dan Ubadah bin Somit masih menahan-nahan ini ya, masih menahan-nahan hal yang seperti ini berhubung satu hal. Nanti akan kita baca di dalam hadis Abu Hurairah. Wasaufa uhadditsukumuhu al-yaum. Dan pada hari ini aku akan sampaikan kepada kalian waqad uhita bi Pada saat saya sudah dikerumuni, pada saat saya sudah akan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau sampaikan hadis yang kita baca matanya tadi. Kemudian kita pindah kepada Hadis yang kedua, hadis daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala an. Qala haddathana Haddab ibn Khalid al-Azdi qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah qala haddathana Anas ibn Malik an Muadz ibn Jabal qala. Jadi hadis berasal dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala an. Dan Anas bin Malik adalah imam kota Madinah. Ini yang kita kenal memiliki yang pendapatnya di, menjadi sebuah mazhab yang masyhur pada abad ini yaitu mazhab Maliki. Beliau bernama Anas bin Malik, imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, imam di tempat hijrah yaitu beliau imam di kota Madinah dari Muad bin Jabal qala berkata Muad bin Jabal kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa baini wa bainahu illa muakharatur rahl tidak ada batas antara saya dengan beliau kecuali muakharatur rahl sebuah tiang di tempat duduk onta yang tempat seorang pengendara onta bersandar. Panjang satu hasta lebih kurang. Fakal. Maka Rasulullah SAW berkata, Ya Mu'ad ibn Jabal. Wahai Mu'ad bin Jabal. Kultu, saya menjawab, Labbaika Rasulullah wa sa'adaik. Ini labbaika wa sa'adaik. Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh orang Arab ketika kita dipanggil. Dan itu kata-kata yang penuh dengan sopan santun. Labbaik artinya saya penuhi. Saya penuhi panggilanmu. Saya datang panggilanmu. Wasa'adaik saya akan bahagiakan kamu, saya akan bahagiakan kamu. Ya, jadi ada apa? Saya datang ini memenuhi panggilanmu dan siap untuk mentaatimu sehingga kamu bisa bahagia. Ini lapas yang dipakai oleh orang Arab labbaika wa sa'daik dan dalam musim haji kita juga melihat bahwa jemaah haji ketika ihram melafazkan labbaika labbaika Allahumma labbaik nah artinya saya penuhi panggilanmu saya penuhi panggilanmu thumma sara sa'atan setelah dipanggil tadi Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Jabal dengan menjawab dengan labbaika Rasulullah wa sa'daik thumma Rasulullah berjalan beberapa saat nggak ngomong, diam. Padahal dipanggil tadi, biasanya orang kalau sudah dipanggil dan yang dipanggil menjawab mesti ada sesuatu, ya kan? Saya Rasulullah diam. Berjalan beberapa saat Rasulullah tidak berbicara. Sumakal, kemudian berkata lagi, ya Muad bin Jabal, wahai Muad bin Jabal, kultu, saya jawab, labbaik Rasulullah wa sa'adaik yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya Muaz menjawab, "Labbaika Rasulullah wa sa'adaik." Kemudian Rasulullah berjalan lagi. Diam. Tidak mengatakan sesuatu apapun. Semakal, kemudian berkata lagi setelah jalan beberapa saat, tidak berbicara, "Ya Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'adaik." Yang ketiga, ketika Mu'ad bin Jabal menjawab yang ketiga, labbaika Rasulullah wa sa'daik, baru Rasulullah berkata, qal. Maka berkata Rasulullah, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah kepada hamba-hambanya? Hak Allah dari hambanya apa? Kamu tahu nggak? Apakah engkau tahu? Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya apa? Kultu, saya berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kala Berkata Rasulullah. Fa inna haqqallahi 'alal ibad. Sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya an ya'buduhu agar hambanya beribadah hanya kepadanya wala yushriku bihi syai'ah dan tidak berbuat syirik mensukutukan sesuatu dengannya berbuat syirik dan agar hambanya tidak berbuat syirik kepadanya mensukutukan sesuatu dengannya summa sarasa kemudian berjalan beberapa saat lagi diam summa qal untung yang keempat kalinya Rasulullah berkata ya Muaz bin Jabal wahai Muaz bin Jabal qultu saya berkata labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu apa hak hamba dari Allah? Yang pertama tadi, hak Allah dari dari hambanya. Allah mempunyai hak dari hambanya. Tahukah engkau apa? Sudah dijawab oleh Rasulullah ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah wa Rasulullah alam hak Allah dari hambanya agar diibadati dia satu-satunya dan tidak disekutukan dia dengan suatu apapun. Sekarang terbalik. Apakah engkau tahu apa hak hamba dari Allah? Idza fa'alu dzalik, apabila hambanya melaksanakan yang demikian. Artinya melaksanakan hak yang Allah inginkan darinya Kultu Allah wa Rasulu alam. Muat mengatakan Allah wa Rasulu alam. Qala Rasulullah berkata, "Allah yu'adzibahum." Hak amba dari Allah ketika itu mereka lakukan haknya adalah agar Allah tidak mengadab mereka. Ma'asyiral muslimin sidang majlis ta'lim rahimakumullah. Ini hadis yang sangat agung sekali kembali menggambarkan kepada kita alangkah besarnya fadilah tauhid dan mana yang mana tauhid itu menghapus dari kita kesyirikan yang sangat agung sekali di mana Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan ini adalah hak hamba yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala seandainya dia betul-betul melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepadanya dan jauh dari dosa syirik. Sekali lagi, seperti yang dinasihatkan dan diperingatkan oleh Imam Nawawi, jauh dari seluruh kesyirikan saghiriha wa kabiriha. Ingat, jauh dari seluruh kesyirikan baik yang kecil apalagi yang yang besar tidak pernah dia lakukan. Seluruh ibadahnya yang dia lakukan semuanya lillahi azza wa jal. Ini hak Allah. Ketika terpenuhi hak Allah ini, tidak sedikit pun ria, tidak sedikit pun dia pernah sum'ah. Apalagi syirik-syirik yang lain, mempersembahkan ibadah yang lain, mempersembahkan doa, mempersembahkan nadar, mempersembahkan sesembahan, sesajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi itu menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala apakah lagi itu. Sum'ah tidak, riya tidak. Syirik saghir wa kabir. Berarti dia benar-benar mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah. Hak Allah ia penuhi. Hak dia kalau sudah terlaksana hal yang seperti itu, Allah yu'adzibahum. Hak dia adalah agar Allah tidak mengadab dirinya. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah begitu penting kita mengetahui ilmu tauhid dan sekaligus mengetahui apa itu syirik dan contoh-contohnya agar kita terhindar daripada syirik yang besar pertama kali kemudian yang kecil dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihidupkan di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid, di atas qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembali kita baca hadis dari awal dan karena kita akan memetik beberapa hikmah dari nas-nas sebelum hadis Nabi ini yaitu pertama Mu'ad bin Jabal mengatakan saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya boncengan kaum pria dengan kaum pria. Suatu hal yang biasa. Suatu hal yang lumrah. Bukan merupakan suatu aib. Ya. Karena Rasulullah pernah membonceng, berbonceng dengan para sahabat. Dan ini menunjukkan juga tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Manusia termulia tapi tidak pernah sungkan membonceng seseorang di belakangnya. Muad bin Jabal radhiyallahu taala. Antara pemimpin, antara orang mulia dengan orang yang jauh di bawah Rasulullah bukan maksud kita mengatakan Muad bin Jabal tidak mulia. Nah, bukan itu maksud kita. Akan tetapi Rasulullah tawadhu. Laisa baini wa bainahu illa muakharatur rahal. Yang memisahkan antara saya dan Rasulullah adalah sandaran tadi. Faqala ya Mu'ad bin Jabal. Rasulullah panggil wahai Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mengatakan labbaika wa sa'dai. Tiga kali berturut-turut. Ya Mu'ad bin Jabal, labbaika wa sa'dai. Ya Mu'ad bin Jabal, labbaika wa sa'dai. Untuk apa ini? Agar orang yang dipanggil betul-betul perhatian dengan apa yang akan diucapkan. Jadi diberikan kalau kita dipancing dulu, rasa ingin tahunya apa? Dipancing dulu agar Muad bin Jabal betul-betul intibah, betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh oleh Rasulullah. Karena ini suatu hal yang sangat besar. Hak Allah dari hambanya dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kita katakan kewajiban hamba kepada Allah tapi tidak kita katakan kewajiban Allah kepada hamba. Kenapa? Karena kita beradab bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mengatakan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbalik. Karena kita harus menjaga lapas adab bersama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu qadar tidak boleh keburukan itu disandarkan kepada Allah. Dan juga tidak boleh dalam hal yang seperti ini ada adab bersama Allah, tidak boleh Allah itu terkesan terpaksa untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Tidak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya terhutang. Kewajiban Allah kepada hamba ini tidak boleh diucapkan. Ada adab ketika berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah memanggil Mu'ad bin Jabal tiga kali agar Mu'ad bin Jabal intibah. Ada rasa ingin tahu. Terpancing rasa ingin tahunya. Dan ketika masalah ini, ini diberikan kepada para pendidik. Kalau dia ingin mendidik. ya Perlu intibah. Laftul intibah. Dalam, dalam bahasa Arab. Menarik dulu perhatian orang setelah itu berikan sesuatu. Jadi itu dalam ilmu pendidikan juga dipelajari. Setelah tiga kali berturut-turut sehingga Mu'ad bin Jabal intibahnya sudah kuat baru Rasulullah sampaikan. Atadrima hakullah alal ibad. Apa hak Allah dari hambanya? Allahu Rasulullah alam. Mu'ad bin Jabal menjawab Allah Rasuluhu alam. Ya. Kalau sekarang ketika Rasulullah sudah wafat, kita cuma boleh mengucapkan Allahu a'lam. Karena Rasul sudah tidak tidak ada. Kemudian dilanjutkan setelah beberapa saat dilanjutkan baru ditanya lagi dan ini kita kembalikan ke pembicaraan kita sebelum ini bahwa seorang rawi yang meriwayatkan hadis mengerti betul dia sisi-sisi sejarah kapan hadis itu keluar. Ini merupakan kelebihan daripada yang lain. Karena betul-betul pada saat ini seorang rawi hafal kapan kejadiannya betul-betul saat ini dia mendengar dibanding hadis seorang rawi langsung sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua hadis ini menutup perjumpaan awal kita. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.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 Jadi hadis Muad bin Jabal ini juga persis Ubadah bin Samit di akhir-akhir hidup Muad bin Jabal. Apa alasannya akan kita ketahui setelah kita membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di situ disebutkan alasannya kenapa hal ini mereka sembunyi-sembunyikan. Itu ada alasannya dan kenapa mereka sampaikan di akhir hayat? Karena mereka para sahabat takut masuk ke dalam kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Bahkan dalam riwayat diterangkan bahwa Muad bin Jabal melakukan itu di akhir hayat beliau ta'assuman, takut dapat dosa. Takut dapat dosa karena ada sebuah hadis yang bermanfaat untuk umat yang belum beliau sampaikan. Pertanyaan yang masuk pertama adalah tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat dan atidah ahlu sunnah wal jamaah menuntut kita agar tidak berbicara tentang masalah tersebut kita tutup mulut tidak berbicara tentang masalah yang terjadi khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat ini ditanyakan kepada kita satu hal yang mengganjal tadi ditanyakan kenapa hal itu seperti itu yang diambil kaidah oleh ahlu sunnah wal jamaah agar tidak membicarakan apa yang terjadi di karangan para sahabat di mana kita mengenal ada khilaf dan fitnah bahkan fitnah itu menimbulkan tumpahan darah di situ ada Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian Ali bin Abi Thalib bersama Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu taala anhum ajma'in di situ terjadi fitnah di kalangan para sahabat dan fitnah itu menimbulkan bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Kaidah harus tekankan dulu bahwa akidah alusunnah menuntut kita untuk tidak berbicara tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu hal ini ditanyakan, kenapa seperti itu? Kenapa kita tidak berhak berbicara tentang apa yang terjadi di kalangan para sahabat? Bahkan dalam pertanyaan yang masuk tadi, Aklanin mengatakan, kenapa kalau ada keburukan di para sahabat kita sembunyikan? Tidak kita bicarakan, kita tutup mata terhadap keburukan mereka. Jawaban kita, pertama, siapa yang mengatakan itu keburukan? Selain kalian wahai orientalis atau anak murid-murid orientalis, tidak ada kami yang mengatakan itu keburukan di kalangan para sahabat. Satu. Apa alasannya? Alasannya diperkuat adalah mereka seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama, ahli ilmu, ahli fikih, ahli untuk tahu halal dan haram. Umat yang paling berfikih di kalangan manusia, di kalangan umat Rasulullah SAW. Manusia yang sudah dijamin menginjakkan kakinya di surga sementara mereka masih menginjakkan kaki mereka di di bumi ini. Mereka para ulama, ilmu mereka jauh di atas standar, jauh di atas ilmu para ulama sekarang. Dan ulama-ulama seperti ini, mereka tahu bagaimana bersikap. Mereka akan mengerti bagaimana mereka harus berbuat. Ini tidak didorong oleh hawa nafsu. Dan ini terjadi bukan didorong oleh harta kekuasaan. Na'udzubillah. Dan itu tidak akan terjadi dalam kalangan para ulama. Sekarang, apatah lagi para sahabat Rasulullah SAW. Tidak akan ada mereka tuh haus harta benda. Tidak akan ada di antara mereka tuh haus kepemimpinan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh dedengkot-dedengkot syiah. Kemudian didukung oleh ekor-ekornya orientalis. Tidak ada para sahabat itu yang haus harta. Tidak ada yang para sahabat itu haus kedudukan. Mereka melaksanakan itu karena menuntut ilmu yang mereka ketahui, menuntut mereka bersikap seperti ini. Lalu ada kelompok ketiga yang menyusup dan menimbulkan fitnah di kalangan para sahabat. Ini yang terjadi. Perlu kita ketahui bahwa di saat terjadinya fitnah, sebagian para sahabat pun berkata, saya tidak tahu kemana saya menginjak. Apakah saya harus berpihak kepada Ali dan atau saya harus berpihak kepada Muawiyah karena sangat Masalah yang ada di kalangan para sahabat itu betul-betul masalah fikhiyah yang akhirnya terjadi fitnah menimbulkan pertumpahan darah karena masuk pihak ketiga. Jadi masalah yang timbul itu masalah fikih. Masalah yang ilmiah yang menuntut suatu pendapat. Ali radhiyallahu taala anhu mempertahankan karena beliau dibayat Muawiyah radhiyallahu anhu meminta untuk menuntut balas kematian Osman karena beliau adalah ahli waris. Wajar untuk menuntut balas kematian Osman bin Affan radhiyallahu taalaan karena beliau ahli waris, ahli waris berhak untuk menuntut kematian orang yang meninggal. Jadi ini masalah fikih. Sehingga para sahabat di zaman mereka, mereka mengatakan, saya tidak tahu letakkan kaki saya di mana. Lalu apakah Anda yang tidak mengerti bahasa Arab, apakah Anda yang wudhu entah benar entah tidak, yang bacaan sholatnya entah benar entah tidak, akan memberikan hukum kepada para sahabat ini yang benar, ini yang salah. Apa mungkin? Siapa Anda dan siapa saya yang akan memberikan hukum? Ternyata ini yang benar, ternyata itu yang salah. Dalam hal ini Ali benar, Muawiyah salah. Dalam hal ini Muawiyah benar, Ali salah. Siapa Anda? Gitu. Maka akidah halus sunnah wal jamaah terang. Hei kaum muslimin ilmu kalian belum seberapa dibanding ilmunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada apa-apanya kalian. Tidak ada di kalangan para sahabat itu menyalahkan Ali dan tidak ada di kalangan sahabat itu yang menyalahkan Muawiyah. Mereka bimbang. Dan para sahabat yang tidak ikut karena mereka berpegang teguh bahwa ini masalah dima, ini fitnah, fitnah terjadi, saya diam, saya tidak ikut ini dan tidak ikut itu. Dan tidak ada mereka menyalahkan, oh mau ya salah, Ali salah. Tidak. Jadi kalau sahabat saja sudah seperti ini situasinya, akankah kita orang yang jauh tidak berilmu, jauh tidak beriman di bawah para sahabat, akan memberikan hukuman ini yang benar, ini yang salah. Makanya Akidah halus sunnah memberikan plaster di mulut kita. Hei, kaum muslimin, sahabat para ulama, mereka tahu harus bersikap apa. Dan mereka bukan orang yang haus harta, haus kedudukan. Mereka melakukan itu, terjadi hal seperti itu karena fitnah yang Allah inginkan. Jadi kalian tidak berhak memberikan hukum siapa yang salah, siapa yang benar. Oleh itu tutup mulut saja. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar. Oleh karena itu, apa kata Sa'id bin Musayyib? Hadihil fitnah najjanallahu minha aidiyana fanunajji minha alsinatana. Fitnah yang terjadi ini di kalangan para sahabat ini, Allah sudah selamatkan tangan kita dari fitnah tersebut. Artinya, kita tidak alhamdulillah tidak ada pada zaman fitnah tersebut sehingga tangan kita selamat untuk ikut andil dalam fitnah yang terjadi. Oleh karena itu kata Sa'id bin Musayyib, "Fanunajji minha alsinatana." Oleh karena tangan kita udah Allah selamatkan dari fitnah ini, kita selamatkan juga lisan kita. Agar tidak berbicara, agar tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan tidak menyalahkan itu. Nah, seperti itu. Alasannya kenapa? Karena itu kita sudah kemukakan tadi bahwa para sahabat semuanya para ulama, semuanya ahli fikih, semuanya dhabit udul, semua mereka penduduk surga, semua mereka bukan orang yang haus harta, bukan orang yang haus jabatan. Itu fitnah yang Allah kehendakkan terjadi di kalangan para sahabat dan sahabat sebahagian pun bingung mau berpihak ke arah mana, mau harus memenangkan siapa, artinya mau harus berada di pihak mana. Karena masalah itu adalah masalah ilmiah yang timbul, fitnah. Jadi tidak pantas kita harus memberikan hukum kepada para ulama. Kalau ada anak TK bilang kepada profesor, "Pak, teori Anda salah." Maka orang akan ter akan tertawa. Eh, anak kecil, beol aja dulu ya benarin ceboknya. Gitu. Dan ini akidah yang benar. Ini sahabat, bukan siapa-siapa. Meskipun pada akhirnya kita akan mengatakan Ali radhiyallahu taala anhu lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Rasulullah ketika berbicara tentang Zil Khuwaisirah, eh, Rasulullah mengatakan yaqtuluhu awlat ta'ifataini ilal haq. Yang akan membunuh Khuwaisirah ini salah satu di antara dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij di perang Nahrawan yang terbunuh di antaranya adalah Til Khuwaisirah. Terbukti hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sudah memprediksi, sudah memberikan dalam sebuah mukjizat beliau memberikan kabar bahwa yang akan membunuh orang ini salah satu di antara dua kelompok, salah satu di antara dua kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan setelah Ali radhiyallahu taala anhu terbunuh kemudian digantikan oleh Hasan dalam kurun beberapa bulan saja setelah itu Hasan serahkan khilafah kepada Muawiyah akhirnya seluruh para sahabat bersatu di bawah bendera Muawiyah radhiyallahu taala anhu di bawah imarah Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang dinamakan dengan Amul Jamaah tahun persatuan kembali ternyata apa yang dicanangkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu belum juga bisa terwujud dengan beradanya beliau sebagai khalifah kaum kaum muslimin karena sulit untuk mencari siapa pembunuh di tengah gelombang fitnah, di tengah gelombang air bah manusia yang sedang demonstrasi di hadapan rumah Utsman bin Affan. Sangat sulit mencari siapa mereka. Jadi kita tidak menyalahkan ini dan itu, ini masalah fikih yang ada di kalangan para sahabat yang tidak boleh kita bicarakan. Kita hanya katakan sebagaimana Nabi mengatakan. Di antara dua kelompok ini kita yakini kelompok uh, ah, silahnya sisi Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala lebih dekat kepada kebenaran. Muawiyah bagaimana? Benar dia, tapi lebih dekat kepada kebenaran siapa? Kelompok Ali radhiyallahu taala selain itu kita tutup mulut. Karena kita anak TK, kita apply group dan mereka para profesor. Ya. Itu alasannya. Hak Allah dari hamba agar dia diibadati dan tidak dilakukan sekutu atau kesyirikan sedikit pun kepadanya. La saghiru la Tidak kesyirikan kecil juga tidak kesyirikan besar. Kemudian hak hamba dari Allah agar tidak diadab dan memang kebalikannya kalau itu terlaksana maka hak hamba dan kembali dia kepada tahta masyiah di bawah masyiatullah kalau Allah ingin ampunkan Allah ampunkan dan dia tidak tersentuh oleh adab api neraka dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar hambanya dipanggang dulu di api neraka dengan adabnya maka itu Allah lakukan tapi apa saja ya kita kembali kepada Al-Qur'an apa yang Allah sediakan kepada hadis Nabi apa yang tersedia di Al-Quran dan hadis tentang adab-adab yang ada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ditentukan ini apa ini apa, tidak ada ketentuan. Ya, tergantung kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas adab api neraka malainun ra'at wala udunun sami'at wala waqara fi qalbi bashar. Adab yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik sedikit pun di hati di hati seorang manusia. Adapun yang kedua, seorang yang bermusafir ketika dia hendak menjamak dan mengkosor Sampai di sebuah daerah pada saat sholat asar dia masuk masjid ternyata orang sedang melaksanakan sholat sholat asar maka dia masuk mengikuti imam sebagai makmum imam sholat asar dia niat sholat zuhur dia harus berniat sholat zuhur dan ikut imam empat rakaat seandainya dia datang masbuk dia datang dua rakaat setelah imam berjalan dua rakaat maka dia ikuti imam dua rakaat disempurnakan salatnya dua rakaat tetap dia sempurnakan sebagaimana imam sempurnakan jadi zuhurnya tetap dia jadikan empat karena dia makmum bermakmum kepada imam yang empat maka dia tetap harus melaksanakan empat rakaat setelah itu setelah selesai dia sholat zuhur sebagai makmum kepada imam yang sholat asar baru dia melakukan sholat asarnya dua rakaat dia kosor itu yang harus dia lakukan Ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan sebahagian adabnya di dunia itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah bisa saja turunkan adabnya di dunia, tapi kan kita tidak pernah tahu ini adab Allah yang turun. Kan kita kan tidak pernah tahu. Mungkin itu teguran, mungkin itu adalah ujian dan segala macam. Bisa saja Allah adab, tapi ketahuilah bahwa adab di dunia tidak ada apa-apanya dibanding adab adab akhirat. Wus, 10 menit udah meninggal sudah dalam gelombang tsunami. Tidak ada apa-apanya dibanding azab Allah Subhanahu wa taala. Badan meleleh sementara kita belum meninggal dunia. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi kalau ataupun Allah ingin turunkan azabnya di dunia itu Allah bisa turunkan itu dan pernah Allah turunkan azabnya di permukaan bumi. Ya. Akan tetapi kita tidak pernah tahu ini azab yang turun atau apa. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin.